sekian sekali yang terkenal pada 27 Rajab itu Yahobotan Allah ini wajah ini yang selalu diperingati oleh umumnya dunia Islam dan ini yang selalu terkenal ada iswak dan nyawar dalam masyarakat kaum muslimin yaitu yang Yakobotan, Yakobotan bukan tidur, yaitu ya dalam keadaan bangun. Bijasadi dengan jasadnya, waruhi dan rohnya. pun lainnya nah itu dalam dunia. Malah kadang-kadang kalau kita teliti betul dalam cerita Isra dan Mi'raj yang sering diceritakan diceritakan itu itu sebetulnya kalau kita kembali ke hadis-hadisnya itu sudah campur aduk antara hasil dari Isra impian dan Isra ijazah diwawahi yang Allah tadi. Nah, tapi pak, untuk jasa ilmu tambah penjelasan keterangan saya tidak menjadi pokok, tapi untuk orang menjadikan secara ilmiahnya ini harus dapat merincikan. Ini masalah masih. Hmm. Jadi sekarang kita sudah dapat mengetahui demikian itu. Nah, sekarang Isra yang sekali ini yang terkenal riwayatnya atau yang tersohor pada malam 27 bulan Rajab tahun 11 setelah Nabi diutus tadi inilah yang selalu kita peringati dan selalu dibahas dan diterangkan di mana mana. Dan hal yang demikian ini menunjukkan besarnya tingkat dan derajat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Isra dan Mi'raj ini merupakan khususnya, min khususiyati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam merupakan keistimewaan dan kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. tidak ada nabi dan rasul yang diesok dan diamatkan sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang bertanya, mengapa kadang-kadang di catat dan panggalan mi'raj Nabi Isa. Ini mi'raj Nabi Isa bukan mi'raj bagaimana Nabi Muhammad SAW, itu hanya Nabi Isa dinaikkan ke langit demi untuk diamankan karena diserbu oleh kaum yang reaksioner. barofa'ahullahu ilaihi. Rafa'ahullahu ilaihi. Sudah, selalu di Nah, jadi tidak ada Isra dan Mi'raj sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bagi Nabi dan Rasul manapun. Nah, kalau begitu ini menunjukkan khususial. Memang Nabi Muhammad SAW mempunyai beberapa khususial, mempunyai keistimewaan. Karena sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terjadinya Isra dan Mi'raj ini. Di samping apa yang difirmankan oleh Allah limuliyahu min ayatina untuk kami menunjukkan kepada Muhammad itu setengah dari ayat-ayat kami pun untuk menggembirakan dan membesarkan hati Nabi Muhammad SAW dan kaum pengikut. Apa sebab? Karena di dalam Nabi Muhammad SAW memperjuangkan agama Islam mendapatkan reaksi gangguan ejekan ganyangan rintangan yang luar biasa memang paling berat membina manusia maka itu oleh Allah SWT ditentukan beberapa nabi dan rasul untuk membina manusia yang terakhir Nabi kita Muhammad SAW yang sudah diberi kekuatan oleh Allah yang luar biasa dan sejak kecilnya sudah dibina dan dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW sendiri bani rabbi tak ta'dibi untuk apa? untuk membina manusia-manusia keseluruhannya yang mana manusia-manusia pada saat itu sudah sangat merosotnya sebagaimana sudah seringkali saya terangkan kurang lebih 600 tahun manusia-manusia dunia ini kosong dari para pimpinan Nabi dan Rasul maka sangat merosotnya sampai alamnya menjadi alam kubur alam syirik alam mungkar alam maksiat dan alam syahid gelap gulita lalu Nabi Muhammad SAW seorang diri diberi beban dan tugas kewajiban yang demikian berat untuk membina manusia keseluruhan Bukan untuk segolongan, bukan untuk sedaerah, bukan untuk semasa, tapi untuk seluruhnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ma arsalnaka illa linnas Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk seluruh manusia bagaimana untuk memilih manusia. Sehingga manusia dalam keadaan yang demikian rupa dihinggapi penyakit rohani, penyakit akli, penyakit fikri dan keadaan yang sedemikian itu. Maka jelas saudara-saudara sangat berat. Maka ketika menyebarkan agama Islam sampai dengan terang-terangan gangguan luar biasa. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana. Bukan hanya terhadap Nabi Muhammad SAW eh, sampai terhadap pengikut-pengikutnya, artinya orang-orang yang sudah memeluk agama Islam, alias sahabat-sahabat Nabi. Sampai di dalam memperjuangkan agama Islam itu karena sangatnya gangguan terhadap Nabi dan pengikut-pengikutnya Nabi merasa berbelas kasihan kepada pengikutnya pengikut-pengikutnya ada orang-orang Islam alias sahabat-sahabat Nabi diperintahkan untuk mengungsi masakan dua kali ke negeri Ethiopia ke negeri Habasyah Nabi tetap mempertahankan dan untungnya bagi Nabi waktu itu masih ada dua orang pembelanya pamannya sendiri yang bernama Abu Talib dan istrinya yang bernama Sayyidatullah Khadijah ini masih disegani atau disungkani oleh penduduk Mekah, oleh kaum Quraisy. Abi Thalib sebagai tua-tuanya orang Mekah, Siti Khadijah seorang saudagar kaya yang pastinya banyak orang-orang diberi eh, barang dagangan dan menjadi bakul-bakulnya, maka banyak yang segan. Tapi setelah masuk tahun ke-10 Hijrah, sampai masuk ke سفيان Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan yang besar ialah wafatnya dua orang pembelanya tadi. Abi Thalib meninggal dunia, lalu Sayyidatul Khadijah pun meninggal dunia. Hanya dalam seminggu tiga orang. Nah, setelah wafatnya dua orang ini, bagaimana apa sedih dan susahnya? Maupun bagaimana orang itu kalau mempunyai seorang pembela, apalagi pamannya sendiri meninggal dunia. Kalau orang mempunyai istri, apalagi istri yang sangat membelanya, mencurahkan harta bendanya dan segalanya untuk suaminya, lalu meninggal dunia, bagaimana perasaannya? Di samping ini, setelah wafatnya dua orang itu, makin meningkat gangguan kaum muslimin, sekarang merasa tidak ada lagi yang disegani tidak ada lagi yang ditakuti, tidak ada lagi yang dimalu. Jadi makin meningkat, makin meningkat gangguan terhadap Nabi Muhammad SAW sampai pada suatu ketika Nabi ke Ka'bah sana sudah ada orang yang berani mencekiknya. Sampai ada beberapa orang dari Abu Jahal mengambil kotoran unta atau jeruan unta dan kotorannya diambil waktu Nabi sujud di hadapan Ka'bah sana, ini ditaruhkan di punggung Nabi Muhammad SAW. Ya, dan tidak ada yang berani menolongnya, tidak ada yang berani membela sama sekali. Anaknya Nabi sendiri yang bernama Sayyidatuna Fatimah yang masih anak-anak itu yang menolong, yang membersihkan. Sampai begitu. Maka akhirnya Nabi tidak tahan lagi untuk di Mekah. Nabi keluar dari Mekah untuk mencari orang-orang masuk agama Islam nanti diajak meneruskan perjuangan Islam. Berangkat Nabi dengan anak angkatnya ke daerah Qaif. Di sana golongan Bani Faqif maksudnya Nabi untuk mereka diajak masuk agama Islam, nanti diajak kerjasama memperjuangkan agama Islam. Sampai di Qaif sana bukan hasil apa yang dibayangkan oleh Nabi dan diharapkan malah sebaliknya masuk di sana baru berbicara dan sebagainya pembesar-pembesar Taif ketua-ketua orang Taif mengumpulkan anak-anak dan budak-budak untuk mengganyang Nabi Muhammad SAW dan melemparinya di Nabi sampai berjalan jalan berjalan jalan dipertahankan oleh Nabi sampai 10 hari akhirnya terpaksa tidak kuat tidak asyik Nabi berdoa pada Allah SWT terkenal dengan doa Taif Lalu Allah mengutus malaikat Jibril ketika Nabi berada di antara dua gunung di sela-sela gunung atau di lembah di antara dua gunung turun malaikat Jibril kata yang Muhammad Allah telah mengetahui apa yang menjadi tindakan orang-orang dan sekarang Allah memerintahkan malaikat yang menjaga gunung akan mematuhi segala perintah engkau ya Muhammad apa kemauannya. Turut eh, keluar malaikat penjaga kuning. kita ya Rasulullah, saya malaikat penjaga kuning. Diperintah oleh Allah untuk mematuhi perintah kita. Karena Allah mengetahui bagaimana tindakan orang-orang terhadap engkau. Maukah engkau ya Rasulullah? Dua burung ini saya hantamkan kepada orang-orang pagi Nabi tidak lagi. Kalau kamu hancurkan mereka, dia hancur habis. Tapi jangan, kalau mereka tidak dapat masuk agama Islam, saya mengharapkan anak-anak turun mereka supaya masuk agama Islam. Disinilah herannya dan takjubnya malaikat-malaikat ini terhadap bagaimana jiwa Nabi Muhammad SAW betul-betul rahmatan lil alamin. Sudah begitu dikanyang, sudah begitu di antar dan sebagainya, sekarang ada pembelaan dari malaikat yang diperintah oleh Allah untuk menghancurkan mereka, Nabi tetap tidak mau. Kalau kita manusia biasa malah mengharap. Ini eh, memang manusia biasa. Kalau oh, diganggu orang sedikit, muka-muka hancur. Tapi kita lihat Nabi Muhammad SAW juga begitu tidak mau sama sekali. Memang betul-betul Nabi Muhammad adalah Rahim, adalah betul-betul rahmatan lil alamin. Nah, inilah jadi halnya. Kalau kalau bapak-bapak mereka tidak mau masuk agama Islam, anak-anaknya dia masuk agama Islam. Jadi masih ada harapan nak bapaknya anak anaknya. Maka semua Alhamdulillah apa yang diangan-angan oleh Nabi yang diharapkan nasib akhirnya semuanya anak kuliah masuk Islam. Masuk Nabi ke kota Mekah dan keadaan yang sangat prihatin. Maka tidak ada orang yang mengalami keprihatinan di dalam menekan hak dan kebenaran sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Nabi lain pun tidak mengalami keperhatian seperti apa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai tahun itu dinamakan amal zuhud. Nah, pada saat demikian itu sudah, sudah, sudah top susah dan sedih serta keprihatinan Nabi Muhammad SAW semuanya ini toh sudah diaturnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka dalam keadaan yang sedemikian rupa sampai tahunnya dinamakan amal kubur Allah menunjukkan bagaimana pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana derajat dan pangkat serta keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Nah, justru pada saat yang demikian itulah terjadinya Isra dan Jadi kita sudah dapat mengetahui bagaimana situasi dan keadaan akan terjadinya Isra dan Mi'raj sampai terjadinya Isra dan Mi'raj. Kalau kita sudah ambil ini saja, kita harus kembali bahwa perjuangan hak dan kebenaran yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya memperjuangkan agama Islam walaupun kita menghadapi rintangan gangguan bagaimanapun pasti nanti ada kemenangan yang luar biasa. Pasti nanti ada adalah keberhasilan yang luas. Asal betul-betul kita memperjuangkan agama Islam sebagaimana digariskan oleh Allah Subhanahu Taala Susah, sedih, gangguan, rintangan, dan sebagainya. Kalau kita tetap lurus dan berjalan di atas rinja, pasti nanti ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. <coughs> Jadi, hal ini harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Maka kita mempunyai hak dan kebenar jangan orang lantas gentar, takut, putus asa karena mengalami kesukaran karena mengalami rintangan, karena mengalami ganjangan atau mengalami kesusahan. Asal kita terima. Kenapa? Karena Allah selalu menuntutkan Al-Haqqu ya'lu wa la yu'la alaih Ada kata yang lain Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih Hak itu tetap tinggi Tetap mulia Tidak bisa dikalahkan al-haqqu ya'lu wa la yu'la alaihi tidak hakim tinggi, tidak bisa diatasi. Artinya tidak ada yang lebih tinggi, tidak bisa dikalahkan maksudnya. Jadi hak itu tetap menang. Hak itu tetap mulia, tetap jaya, tidak bisa dikalahkan, tidak bisa dikalahkan Sudah. Kemudian orang-orang Islam ini yang membawa hak. Jadi Allah SWT asal betul-betul keimanan ikan-ikan selamanya, tetap tidak boleh, tidak bisa menjadi zina remeh rendah tidak bisa. Kenapa? Allah sudah memperkenalkan. Wala tahinu wala tahzanu Jangan kau merasa hina Jangan merasa susah Wa antumul a'launa Kamulah yang luhur Tapi syarat In kuntum mu'minin In kuntum mu'mininnya ini syarat jadi in kuntum apa? apabila kamu betul-betul adalah orang mukmin. Jadi kalau kita kita ini orang-orang Islam betul-betul mukmin, kalau Islam banyak mengaku Islam, kenapa sampai Jewish Islam? Banyak sholat nanti-nanti puasa tidak itu tidak ini itu ini di ayat tidak engkun mukminin ada mukmin yang sesungguhnya Bagaimana nah, mukmin yang sesungguhnya? Ada mukminin hakon, ada mukmin sadiqun dan sebagainya. Jadi in ini jika betul-betul kamu mukmin tidak akan hina, tidak akan susah, tetap a'lawi. Walatahidun walatahidamu wa antumul a'lawna in kuntum mukminin. Ini masalahnya. Dengan dua jalan ini saja kita sudah dapat mengetahui dan ini sudah menunjukkan kebesaran hati mukmin. Maka saya katakan walaupun dalam pertama kali mendapat gangguan simpanan ikikan dan sebagainya, toh akibatnya pasti akan menurut asal inkuntur mukmin. Sudah dialami langsung secara hebat dan dahsyat oleh Nabi Muhammad SAW di dalam menegakkan agama Islam, di dalam memperjuangkan agama Islam, begitu apa yang dialaminya sampai topnya saudara. Gitu dan tidak ada. Tadi saya katakan Nabi dan Rasul siapa apalagi orang biasa akan mengalami keprihatinan setopnya yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW tidak ada. Akhirnya kita kita ini Walaupun dikatakan dengan perintangan gangguan susah, tapi tak, tidak ada sepucuk kuku hitam dari apa yang dialami oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita apa yang kita alami nah, dan kalau begitu walaupun bagaimana kita harus menjadi mukmin yang sesungguhnya toh nanti ada pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala maka dalam hal yang demikian tadi sampai tahunnya dinamakan amal hudul justru pada saat itulah Allah menggembirakan hati Nabi Muhammad Alaihi Wasallam dan menunjukkannya apa yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terjadinya Isra dan Menurut riwayat yang tersebut pada malam 25 Rajab sedang Nabi tidur bersama dua orang di Hijir Ismail bahkan ada yang mengatakan di lain tempat di sana Nabi tidur bersama dua orang yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Sudah. Tengah malam datang tiga orang malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Omongan malaikat ini mana? Dia itulah yang dikenal. Ya sudah, besok malam saja. Besok malam begitu juga datang lagi. Omong-omong tiga malaikat mana? Itu yang tengah. Ayo sana, besok saja. Malam ke-27-nya, malam 27 dapat mana itu yang tengah Lalu kita muncul. Nah apa yang menjadi omongan malaikat ini Nabi Muhammad SAW menjadi akan mengetahui karena Nabi Muhammad SAW akan begitu juga Nabi-Nabi mempunyai sifat khusus tanamu ainahu walayanamu kalbu tidur matanya tapi bangun hatinya matanya tidur saat rupanya orang tidur kejam akan merem tapi hatinya tidak jadi sifat lagi jadi apa tahu kita lain kita kita ini <laughs> matanya terbuka tapi hatinya tidur Nah, kadang-kadang mata itu buka begini, tapi itu sudah tidur juga. Dari apa? Dari sangat ngantuk yang Apalagi kalau sudah matanya dikejamkan sekali, otomatis sudah. Artinya sudah tidur. Nah ini, tapi kalau Nabi tidak bikin tanamu ainahu walayanamu kalbu. Sudah. Lalu dibangunin, dibawa ke daerah zaman. Setelah di sana lalu dioperasi dada Nabi Muhammad SAW dibuka oleh mereka Jibril, dibantu oleh mereka Mikail. Nabi dibuka hatinya ini bukan sekali itu, bahkan hanya beberapa kali. Ketika masih berusia 4 tahun di daerah Halimah Sa'diyah Nabi dibawa oleh malaikat-malaikat ke atas gunung, juga dibuka dadanya. Masih Allah 4 tahun. Katakan juga sebelumnya Nabi diutus juga begitu dan kami juga ini disamakan makan. Dibuka jadanya diambil hatinya disucikan dengan air zam zamzam. Lalu sampai mana kekuatan dan sebagainya. Kenapa disucikan apa hati Nabi kotor? Tidak. Disucikan ini adalah wajah turban ala tuhri. Sudah suci ditambahi suci wazajuhu turban ala tuhri mereka malaikat menambah suci jasa, suku, suci. Lalu dikasih kekuatan iman kepada sebagainya. Karena untuk perjalanan perjalanan yang begitu jauh. Lalu disediakan kendaraan. Nah, memang diaturnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan demikian cara-cara dunia, cara sunnatullah fil Tanpa apa-apa, Allah Maha Kuasa diambil saja dinaikkan bisa atau dibawa oleh malaikat. Ya, dapat. Dan kenapa diaturnya oleh Allah SWT dengan peraturan dunia? Ini semua mengandung pelajaran bagi kita. Selagi kita masih di dunia, untuk memperjuangkan sesuatu harus memakai cara-cara duniawi yang sudah diatur yang oleh Allah yang dinamakan tilka sunnatullah Allah tadi dan sunnah terpilih nah sunnatullah kalau orang akan bepergian akan usaha ada alatnya termasuk ada kendaraan. Jadi Nabi Muhammad SAW pun disediai oleh Allah kendaraan. Yang mana kendaraan itu pun juga yang dinaiki oleh Nabi-Nabi dahulu. Tapi yang diberikan pada Nabi Muhammad SAW adalah kendaraan ini berupa